sekarang lepas tangan tidak mau bertanggung jawab bagi orang yang meninggalkan sholat itu anak-anak kecil tolong wanser diatur itu mengganggu yang lainnya saking ketini ini Sony orang yang gak sholat begitu bahayanya, begitu besarnya, begitu risikonya tinggi sampai Nabi udah angkat tangan. <coughs> Ada seorang sakit misalnya. Dibawa ke dokter. Waduh, tidak sanggup saya. Berarti apa ini? Sakitnya parah dibawa dirujuk ke Surabaya ke rumah sakit rumah sakit bilang nggak sanggup di sini alatnya nggak mampu bawa ke Singapura Singapura nggak sanggup Cine mati wis misalnya ini ya mau diapakan lagi kalau sudah dokternya sudah lepas tangan dokter yang paling ahli pun angkat tangan begitulah dosanya orang yang meninggalkan sholat sampai yang paling hebat pun ngasih syafaat nanti dari kiamat angkat tangan lepas tangan kata Nabi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja nggak ada udur bariat minhu hudimatu Muhammad tanggungan Muhammad udah nggak ada lagi artinya lepas tangan Rasulullah SAW parah dah Wagala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khamsu salawatin lima salat Duhur, asar, maghrib, isya, subuh Katabahun Allah Mewajibkan itu lima salat Allah ala ibadi atas hamba Allah Faman ada maka barang siapa ada melaksanakan man hunna bukan hanna ya hunna itu salat lima waktu itu khamsu salawat lima waktu inna untuk waktu-waktunya inna itu khamsu salawat kunna menjadi itu khomsu salawat lahu bagi man ad nuran cahaya wa burhanan dan bukti yaumal qiyamah di hari kiamat salat lima waktu itu diwajibkan oleh Allah siapa yang melaksanakan tepat waktu persis maka akan menjadi cahaya nanti dari kiamat dan bukti kebaikan Masya Allah siapa yang wajibkan sholat lima waktu? Allah kewajiban daripada Tuhan yang menciptakan kita dan alam semuanya sebenarnya Allah itu mewajibkan kepada kita beberapa hal bukan karena Allah itu membutuhkan atau mengharapkan itu tak kasih gambaran ya pemerintah membuat undang-undang wajib bagi warga negara harus begitu begitu dan begini dan begina itu semuanya diatur sebenarnya supaya teratur negara ini supaya bagus stabilitasnya kalau patuh warga negara Indonesia baik jadinya dan laginya menguntungkan kepada pemerintah politiknya pemerintahannya lancar jadinya Allah mengatur ada kewajiban-kewajiban harus bagi hambanya makhluknya begini itu sebenarnya satu untuk kemanfaatan kita tapi tidak untuk kemanfaatan Tuhan kalau pemerintah ada timbal baliknya rakyatnya nurut manfaat bagi pemerintah hamba Allah nurut nggak manfaat sama Tuhan tapi manfaat bagi hamba Allah itu sendiri sendiri man amila salihan fali nafsi wa man asa'a begitu juga kalau maksiat tidak merugikan Tuhan tapi merugikan dirinya sendiri sendiri Wes, tak kasih contoh Kenapa kita disuruh sholat lima waktu? Apakah karena Allah itu butuh dengan sholatnya kamu? tidak sholat tidak sampai merugikan Tuhan kenapa kamu dilarang minum homer berjudi atau berzina apakah Tuhan itu akan rugi bahaya kalau kamu itu minum homer berjudi juga tidak yang rugi diri kah? diri kamu sebaliknya jika kamu nggak sholat, yang rugi siapa? Kamu. Tuhan tidak merasa untung dengan sholatnya kamu. Kalau kamu meninggalkan sholat, Tuhan tidak merasa rugi. Tapi kalau kamu sholat, kamu yang untung. Dan kalau kamu meninggalkan sholat, kamu yang rugi. Begitu juga maksiat, homer, judi. Tuhan tidak merasa rugi kalau kamu itu neguk homer judi. Tapi kalau kamu minum homer dan judi, kamu yang rugi. Kau oh, tidak sembahyang saya ngarepmu. Tidak butuh Gusti Allah. Cuma awakmu mau sing rugi. Kamu makan. Apakah nguntungkan Tuhan? Kamu makan rizki halal. Nguntungkan Tuhan? Enggak. Yang nguntungkan awakmu sendiri. Kalau tidak makan, yang sakit siapa? Tuhan. Ya kamu sendiri yang sakit. Kamu main judi, tumpes, merugikan Tuhan, merugikan kamu sendiri. Kamu nggak main judi, kamu celengi duitnya. Yang untung siapa? Kamu sendiri. Karena itu percuma kamu ninggalkan wajib percuma kalau kayak ini rugi awakmu dewi kamu berbuat haram rugi awakmu sendiri tapi banyak nggak sadar ya banyak nggak sadar kadang-kadang kulitnya bagus bagus kulitnya dikei gambar kalau jengking kira-kira kira-kira ada ndak muji api ire gambar kalau jengking oh no tidak ada yang rugi siapa kalau begitu orang itu sendiri kenapa dengan maksiatnya dia rugi sendiri coba kalau kulitnya itu bersih pakai pakaian rapi, pakai minyak wangi, sholat Allahu Akbar berjamaah di masjid. Yang ruk, yang untung siapa? Dia sendiri, masya Allah, seneng tak wong. Anak itu masih muda seperti begitu, bersih akhlak. Gitu. kulite goyok sampai lukisan setelah itu Masya Allah rambutnya pinggir kanan kiri tipis tengahi mekrok ada kuncitnya lagi di belakang curut tukondi kondi subhanallah siapa yang rugi kalau ini apakah Allah rugi tidak dirinya sendiri anting-anting tidak cukup irungi di bisa tahu tuh teman-teman ya kayak ono tali en oh ah, persis itu pakaiannya kadang-kadang ya Allah kenapa kamu tadi itu merugikan diri kamu sendiri dengan maksiat kamu kepada Tuhan Sampai kau ke taman safari itu banyak binatang ya. Sampai delok. Delok pedes itu seneng lucu. Delok badak lucu, delok wong koyo ngono gak lucu belas ya. Enakan delok binatang sih an. Sama ngelihat orang anak muda model begitu itu. Ngono ku bangga. Goblok setengah mati. Ini kewajiban Tuhan. Diwajibkan sholat lima waktu oleh Allah bukan karena Allah butuh ambil sholatmu. Tapi sebenarnya itu adalah manfaat bagi diri kamu. Siapa orang yang menjaga sholat lima waktu tepat pada waktunya, maka akan menjadi cahaya dan bukti kebaikan nanti di hari kiamat. laksanakan dengan baik. Cahaya nanti dari kiamat. Cahayanya bukan cahaya lampu, Pak. Bukan cahaya listrik nanti dari kiamat itu. Cahaya amal, cahaya iman. Mencorong nanti orang-orang yang beriman itu karena sholatnya. Itu cahaya listrik, gak ada PLN nanti dari kiamat nggak ada PLN Tidak ada tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, tidak ada. Tidak ada neon, tidak ada dop, tidak ada sukli, tidak ada. Yang ada adalah cahaya iman, cahaya amal soleh. Lah, yang mencorong itu nanti sholat lima waktunya sehingga orang beriman itu kelihatan putih-putih bersih-bersih mengeluarkan cahaya kalau nggak sholat lima waktu dono cahayai sehingga akan nampak hitam-hitam sadis pengis beringas jadi orang itu nanti kalau di atas dunia ini ganteng sampai LEE karena sudah ditentukan sama Tuhan ya. Ganteng sama enaknya e di atas dunia ini ya ini bentuknya sudah langsung cetakan dari Tuhan sudah produk ilahi. Lahir pesek yo ya pesek wis. Lahir ireng yo ya ireng wis lahir ndek yo ndek kon gak bisa diroba-roba tak sambung si kiri sini dukur si kiri dok dukur ndak si cili tetep bodoh aja nggak bisa itu sudah tapi nanti di hari kiamat yang membuat orang itu tampan itu ibadahnya loh sing ireng di dunia itu loh nanti akan berubah menjadi putih bagus karena amalnya sing ganteng di dunia itu welek nanti dari kiamat karena dia kafir karena dia amalnya gak benar Bilal itu bakal ganteng di kiamat Abu Lahab itu putih pak Wanteng aja nih pamannya Rasulullah, tapi welek nanti dari kiamat. Kenapa? Bergantung dengan iman dan amal soleh. Yaumatab ya wujuhun wadas taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat ada wajah yang berputih, ada wajah yang hitam. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها khalidun orang yang wajahnya putih-putih dia bergelimang dalam rahmat Allah di surga Allah selama-lamanya di dalamnya wa ammal ladzina biyaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun Adapun orang-orang yang wajahnya hitam nanti dari hari kiamat itu ditunjuk Maka akan dipertanggungjawabkan kenapa kafir setelah jadi orang beriman. Lu ngerti kok lang dilanggar. Kenapa? Kamu tahu ini kewajiban Tuhan kok kamu nggak lakukan? Kenapa? Al-Qur'an di sini telah mengatur kamu ndak kamu turuti? Kenapa iman dengan Nabi kok kamu tidak mengikuti ajarannya, mengkafirinya, no salamu dewi model kayak ngono. Fadzugul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan adab Allah sebab kekafiran kamu di atas dunia. Karena itu dikatakan waman man waman siapa yang menyia-nyiakan itu man hunna lima waktu husyiro akan dikumpulkan ma'a on bersama firon wa Haman dan Haman Haman ini penasehatnya firon firon Iblis itu iblis tapi iblis gak sampai nih. Iblis itu paling jeleknya makhluk. Dilanat oleh Allah saat turunan nih, tapi ndak tahu ngaku Tuhan. Wedi an. Fir'aun loh manusia. Tidak pernah mengaku Tuhan itu iblis, walaupun jelek dilanat oleh Allah. Fir'aun ini manusia ngaku Tuhan iblisnya godek hebat kon kufurmu paling elek anjene Firo <laughs> ya Allah ngaku Tuhan Firon itu cuma Firon itu memang dibuat lupa sama Allah Maka orang itu kalau ketipu ya Hah? jadi bukan Allah melupakan tapi dia dijadikan lupa Fir'aun itu mulai bayi sampai tua umurnya 500 tahun tidak tahu loro belas tidak pernah sakit ngeluh gak tahu influenza tidak tahu greges tidak tahu sakit gigi nggak pernah uh, sehat terus mulai bayi sampai tua karena itu Fir'aun mengaku Tuhan. Coba sampean begitu toh, begedut sebisan, Begedut mari ngono ketabrak pincang. Ya tolong sampean tolong. Sing jago dah kuat diangkat. Nah ini membuat orang itu sadar iya. Ternyata kapan aku kuat bisa dicabut kekuatanku oleh Allah wah hebat petinju ahli karate hebat murus lemes wis Tak iso tinju maning wis. Tak bisa karate lagi. Ah, di situ membuat orang sadar, iya, tidak ada kekuatan saya. Lah Fir'aun sehat terus, tidak tahu murus, tidak tahu ngeluh sampai ngaku Tuhan itu ngaku Nabi mana ini ngaku Tuhan ya Allah karena itu Fir'aun ini contoh manusia terjelek contoh manusia terjelek lah ini orang yang meninggalkan sholat kumpul nabi Fir'aun di neraka Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha satu gambaran betapa hinanya nanti di akhirat orang yang meninggalkan sholat itu sehingga dia dikumpulkan sama Fir'aun sama Haman wafi hadithin tawil dan diterangkan dalam hadith yang panjang hadithnya panjang Nah, anna Jibril sesungguhnya Jibril nazala turun itu Jibril ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berkata Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, eh Muhammad, la yataqabbalullah, tidaklah menerima Allah minta rikis sholat dari orang yang meninggalkan sholat saumahu puasanya tarikis sholat puasanya orang yang meninggalkan sholat wala sodagotahu dan tidaklah Allah menerima sodagota sedekahnya hu itu tarikis sholat orang yang meninggalkan sholat wala hajjahu dan tidak menerima hajjahu hajinya hu tarikis sholat orang yang meninggalkan sholat wala amalahu dan tidaklah Allah menerima amalnya hu tarikis salah orang meninggalkan sholat. wala zakatahu dan tidaklah Allah menerima zakatnya hu tarikis salah orang yang meninggalkan sholat. gak terima kabeh ada orang gak sholat baik Ustad, poso Senin Kemis Suruh puasa sampai semaput Kalau dia meninggalkan sholat nggak diterima puasanya. Lu kan puasanya sah, ustad Orang yang nggak sholat sah tapi nggak diterima. paham tidak ini? esah tapi tidak diterima. Kalau kayak ini silahkan bekerja tapi tidak digaji silahkan puasa tapi tidak ganjar dikasih ganjaran, kasih pahala. Apa perlunya? Masya Allah sedekah Ustaz. Setiap harinya itu loh, dua ton beras. Cuma dah sholat percuma. tadi terima oleh Allah. Hampur-hampur hampurkan uang kamu sampai ludes untuk sedekah tapi kalau sholat nggak benar nggak diterima wala hajjau hajinya haji nggak sholat haji tiga kali serbani mulai putih abang hijau coklat oranye komplit tapi nggak sholat percuma hajinya kamu nggak diterima oleh Allah Delok Ka'bah delok opo kon iki ngono kono enggak salat itu lo sudah tahu ini Ka'bah kiblatnya orang Islam mulai yang sungi dah sholat haji siapa pun udah sampai di masjidil haram itu pak ongkosnya banyak eh ada di keraton dah sholat ngeledek dan diterima hajinya dari orang yang meninggalkan sholat Wah amalau amanya wirite dikire Masya Allah lek wiritan mulai maghrib sampai jam luruh tapi tidak sholat subuh tidak diterima wiritnya kamu Wala zakat tahu zakatnya juga demikian tidak diterima. Kamu berzakat harus menjadi orang yang rajin sholat. Kamu puasa harus menjadi orang yang rajin sholat. Kamu haji harus menjadi orang rajin sholat. Terus begitu. Kemudian Jibril mengenal diterangkan watarikus shalah mal'unun fit Taurati wal Injili wal Zaburi wal Furqan. Watarikus shalah orang yang meninggalkan sholat mal'unun diusir dari rahmat Allah. Fit Taurati dalam kitab Taurat wal Injili dan dalam kitab Injil wal Zaburi dan dalam kitab Zabur wal Furqani dan dalam kitab Al-Qur'an kitab Zabur, kitab Injil. Jadi sholat itu sebenarnya bukan kewajiban yang baru. Dulu juga ada sholat, cuma bukan lima waktu sholatnya. Sama dengan puasa, bukan kewajiban baru. Umat-umat dahulu juga wajib puasa, tapi bukan puasa Ramadan puasa Ramadan khusus umat Muhammad, sholat lima waktu adalah khusus umat Muhammad. Yang meninggalkan sholat itu dilaknat di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Furqan. Bukan undang-undang loh ya. Bukan hasil kemufakatan para DPR yang didok dengan MPR. Tapi ini adalah hukum daripada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Diusir dari rahmat. Tahu rahmat enggak? belas kasih kalau bahasa Indonesia bilang disaakan demi Tuhan ini ndak Tuhan ndak seakan belas nggak disaakan nih Tuhan terus apa yang seakan Long yang paling kasihan itu adalah Tuhan kok yang paling rahmat itu adalah Tuhan Tuhan gak mau rahmat siapa yang akan nggak bisa rahmat berarti nanti Allah akan benci marah kepada orang meninggalkan sholat. Ketika Allah marah kepada orang meninggalkan sholat, berarti malaikat luwe marah maning. Manusia akan lebih membenci lagi nantinya. Kenapa? Yang arhamur rahimin, yang marahmat aja nggak mau ngasih diusir, benci, apalagi manusia yang gampang emosi. Malaikat yang sangat dahsyat marahnya. Tuhan aja mah rahmat benci apa mana sing liane. Dadi. Lu kitab Injil dah ada Ustaz saya teliti mulai awal sampai akhir Injil tuku saya dah ada yang melaknat orang yang enggak sholat tutu Injil saiki. Injil yang belum berubah karena orang Islam itu meyakini Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang wis diroba-roba apa buktinya kalau sudah diroba-roba? Buktinya tidak ada yang asli dengan bahasanya Nabi Isa. Quran bahasanya bahasa siapa? Bahasa Nabi Muhammad. Sampai berangkat yang Jepang Quran ini bodoh. Sampai berangkat yang Rusia Quran ini bodoh. Sama. Qurannya sama Sampai berangkat ke Jerman, Qurannya sama. Orang Jerman kalau baca surat Al-Fatihah, ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepang kalau baca surat Al-Fatihah tetap Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indonesia kalau bahasa kalau baca Injil bahasa Indonesia Injil. Orang Jepang kalau baca Injil bahasa Jepang Injil. Orang Jerman kalau baca Injil bahasa Jerman Injilnya orang Jerman datang ke Indonesia Joko Injil Indonesia tidak iso moco karena bahasanya berubah orang Indonesia ke Jepang ambil Injil di Jepang tidak iso moco karena bahasanya bro berubah tulisannya berubah, bahasanya berubah, wajahnya berubah. Tidak asli bahasa ini. Kenapa? Bukan dengan bahasanya Nabi Isa. Berarti semua kitab Injil bukan kitab yang asli, tapi itu adalah terjemahan. Siapa yang berubah? Pikiran Dewi. Tapi Islam, agama Islam, kitab Al-Quran, berangkat taunya yang diai podo tulisannya podo bacanya sama nggak ada yang berubah terjaga terjaga ah sebelum dirobat aslinya di kitab Taurat Injil Zabur semuanya menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu diusir dari rahmat Allah jauh dari rahmat Allah pun tak terus no tarikus sholat orang meninggalkan sholat zilu turun alaihi atas itu tarikus sholat kulla yaumin setiap hari walailatin dan setiap malam alfu laknatin seribu laknat berarti laknat itu apa? diusir dari rahmat Allah wa alfu sakhatin dan seribu kemarahan wa innal malaikata dan sesungguhnya para malaikat Allah yal'anuna melaknat mengusir daripada rahmat Allah hu itu tarikah salah min fauqi daripada atas sab'i samawat tujuh langit-langit jadi bukan marah satu kali marah seribu kali Tahu Oh disentak polisi nak. Tentara ditentak sentak sentara tentara sepisan ya bu. misalnya kurang ajar kali seribu sepisan tok yang greweli ini seribu kali itu gimana kira-kira bapak mungkin Saking kagetnya. Ini bukan tentara tapi Allah yang marah seribu kali. Seribu laknat. Dan malaikat ikut juga mengkutuk kalau bahasa sekarang. Orang yang meninggalkan sholat dari tujuh lapis langit. Tujuh lapis Bumi ini dibangkitkan langit bumi ini dibandingkan langit seperti debu dibandingkan dengan laut dibandingkan dengan daratan sak debu ketok kira-kira ini ya Allah ada cili bumi ini kalau dibandingkan langit cili itu satu langit langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti perbandingannya bumi dengan langit pertama cili. langit kedua dengan langit ketiga cili terus begitu sampai langit ketujuh itu pol malaikat semuanya semuanya melaknat mengkutuk orang yang meninggalkan sholat tuh kok iso kok wani temen menungso cili eh itu nantang malaikat cak munuakei nantang Tuhan ya kok berani la ilaha illallah hati-hati Jangan sampai, jangan sampai anak anda semuanya dibenci malaikat, dibenci Tuhan, dibenci alam. Jangan sampai keluarga anda, istri anda semuanya peringatkan ilingno, ilingno, sholat Jangan sampai ditinggalkan. Kapan dia meninggalkan sholat, dibenci Tuhan, dibenci malaikat, dibenci alam semesta nantinya. Na'udzubillah min dalik. Ya, mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya jadikan orang yang bisa patuh dengan ajaran Allah.